Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an ilaha illallah Wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Alhamdulillah puji syukur dan pujian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Tidak ada sekutu baginya dan aku bersaksi bahasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya Salawat dan salam Semoga senantiasa Allah SWT limpahkan Kepada beliau Sallallahu alaihi wasallam Keluarga beliau Para sahabat beliau Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik Sampai akhir zaman Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah haji hadirin semuanya. Dan kami ucapkan ahlan wa sahlan. Selamat datang di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Materi yang akan kita sampaikan pada sore hari yang berbahagia ini adalah tentang keutamaan-keutamaan kota Al-Madinah dan juga adab-adab berziarah di kota ini. Kota Al-Madinah adalah kota yang cukup lama. Sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota ini maka kota ini dinamakan Yathrib dan Allah SWT telah menyebutkan di dalam satu ayat di dalam Al-Quran tentang penamaan kota ini dengan nama Yathrib Allah SWT berfirman wa idh qalat minhum Ya ahla Yathrib La muqama lakum ketika sekelompok dari mereka yaitu orang-orang munafik berkata kepada orang-orang yang beriman ketika terjadi perang khondak yang terjadi pada tahun 5 Hijriah mereka mengatakan ya ahla Yathrib Wahai penduduk Yathrib Maksudnya adalah wahai penduduk Madinah Menunjukkan kepada kita bahwasanya Yathrib adalah nama daerah ini Dan ini adalah nama Kota ini atau daerah ini Sebelum hijrahnya Rasulullah SAW Ke kota Al-Madinah ini dan makna Yathrib berasal dari kata tharraba yutharribu tathriban yang artinya adalah mencela dan ini adalah makna yang tidak baik oleh karena itu ketika Rasulullah SAW berpindah berhijrah ke kota ini beliau SAW menamakan kota ini dengan Al-Madinah Beliau alaihi SAW mengatakan Umirtu Biqaryatin ta'kulul qura Yaquluna yathrib al Madinah Aku diperintahkan oleh Allah SWT Untuk berhijrah Ke sebuah kota Yang akan memakan kota-kota yang lain Maksudnya adalah akan menundukkan, akan menguasai kota-kota yang lain. Yaquluna Yathrib. Manusia mengatakan atau menamakan kota ini dengan Yathrib. Wahya Al-Madinah, sedangkan dia adalah Al-Madinah. Di dalam hadis ini beliau sallallahu merubah nama kota ini dari Yathrib menjadi Al-Madinah Dan Allah SWT telah menyebutkan di dalam Al-Quran Empat ayat yang di dalamnya ada penyebutan kota ini dengan nama Al-Madinah Di antaranya adalah firman Allah SWT Di dalam surat Al-Munafiqin Yaquluna la'irraja'na إلى المدينة ليخرجن الأعز من أهل أذل mereka yaitu orang-orang munafik berkata di antara mereka seandainya kami kembali ilal Madinah yaitu ke kota Madinah niscaya orang yang lebih mulia akan mengeluarkan akan mengusir orang yang lebih hina ini adalah salah satu dari empat ayat di dalam Al-Quran di mana Allah SWT menyebutkan nama Al-Madinah bagi kota atau daerah ini. Dan di zaman sekarang kota ini dikenal dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan makna Al-Munawwarah adalah yang diberi cahaya atau yang bercahaya digelari demikian karena kota ini yaitu kota Al-Madinah menjadi kota yang bercahaya semenjak datangnya Rasulullah SAW ke sini dengan cahaya Islam bercahaya bersinar dan terang benderang dengan cahaya Islam oleh karena itu dinamakan dengan Al-Madinah Al-Munawwarah dan ini yang tersebar dan banyak digunakan oleh manusia di zaman sekarang Adapun di zaman dahulu Di dalam kitab-kitab para ulama Maka mereka hanya menyebutkan Al-Madinah Atau mengatakan Al-Madinah An-Nabawiyah Atau Madinatun Nabi Atau Madinatul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah nama-nama yang dipakai di zaman dahulu Ini adalah sekelumit tentang sejarah kota Madinah Dan kita masuk pada poin selanjutnya Yaitu tentang adab-adab berziarah di kota Al-Madinah ini Atau sebelumnya Poin tentang keutamaan Keutamaan kota Al-Madinah dan sebelum saya lanjutkan Saya harapkan agak maju ke depan aja Pak ya. Merapat Kota Al-Madinah Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT Memiliki keutamaan Yang banyak Yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih Saya sebutkan di sini Tiga di antara keutamaan-keutamaan tersebut Yang pertama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kota ini sebagai tanah haram. Setelah kota Mekah Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah Inna Ibrahima harrama Makkah wa inni haramtul Madinah Sesungguhnya Ibrahim telah mengharamkan kota Mekah dan sesungguhnya aku telah mengharamkan kota Al-Madinah. Di dalam hadis ini beliau SAW mengabarkan kepada kita bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam beliaulah yang telah mengharamkan kota Mekah dan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliaulah yang telah mengharamkan kota Al-Madinah dan para ulama mengatakan bahwasanya dimaksud dengan mengharamkan di sini adalah menunjukkan keharaman menunjukkan keharaman kota ini di antara manusia karena pada hakikatnya yang mengharamkan dan juga menghalalkan adalah Allah Swt. Adapun para anbiya dan juga para rasul tugas mereka adalah menyampaikan apa yang datang dari Allah Swt. Jadi makna dari mengharamkan di dalam hadis yang mulai ini adalah menampakkan keharaman dua kota ini di antara manusia. Apa yang diharamkan? Di antaranya adalah diharamkan kita untuk memotong tumbuh-tumbuhan yang berduri yang ada di kota Madinah. Sebagaimana tersebut di dalam hadis yang nanti akan kita sebutkan. Demikian pula dilarang untuk berburu di tanah haram. Ini adalah di antara perkara-perkara yang diharamkan di tanah haram yang ada di kota Madinah ini. Dan jadi masuk dengan tanah haram adalah sebuah daerah yang sudah ditentukan batas-batasnya oleh syariat. Sebagaimana disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi di dalam sebuah hadis yang sahih Inni haramtu ma baina labatai al-Madinah ay yuqta'a idahuha atau yuqtala sayduha. Beliau SAW mengatakan Sesungguhnya aku telah mengharamkan Apa yang ada di antara Dua labah Kota Madinah Aku telah mengharamkan Apa yang ada di antara dua labah kota Al-Madinah Dan jadi masuk dengan labah Adalah Al-Harrah Yang artinya di dalam bahasa kita Adalah daerah Yang dipenuhi dengan batu Atau tanah yang berbatu Yang letaknya Ada di sebelah timur Dan juga barat Kota Madinah di zaman dahulu dan sampai sekarang dua labah ini masih ada. Labah di bagian barat dinamakan dengan Al-Wabirah dan sebelah timur dinamakan dengan Waqim. Dan sampai sekarang masih memiliki nama tersebut. Al-Wabirah dan juga Waqim yang dahulu ketika perang Khandaq pada tahun 5 Hijriah beliau SAW dan juga para sahabat membuat parit yang diawali dari Al-Wabirah dan diakhiri dengan Wakim ini. Beliau SAW mengatakan, aku telah mengharamkan apa yang ada di antara dua labah kota Madinah. Diharamkan untuk dipotong idahnya. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan idhah di sini adalah tumbuh-tumbuhan secara umum. Dan ada yang mengatakan bahwasanya dimaksud adalah tumbuh-tumbuhan yang berduri. Dan jadi maksud dengan tumbuh-tumbuhan di sini yang dilarang kita untuk memotongnya di tanah haram ini adalah tumbuh-tumbuhan yang ditumbuhkan oleh Allah Swt tanpa ada campur tangan manusia. Adapun tumbuh-tumbuhan atau tanam-tanaman yang ditanam dan dirawat oleh manusia, maka yang demikian itu tidak dilarang untuk dipotong. Auyuk talal saiduha ataupun diburu buruannya. Dan buruan di sini baik itu berupa burung maupun hewan-hewan yang lain Apabila itu berada di tanah haram Maka dilarang kita Untuk berburu hewan tersebut Adapun apabila dia keluar Keluar dari tanah haram Menuju tanah yang halal Maka diperbolehkan kita untuk Memburunya Ini adalah batas Tanah haram batas barat maupun barat batas timur yang dibatasi dengan dua labah kota Madinah. Adapun batas utara dan juga selatan maka disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang lain Al-Madinatu Madinah haramun ma baina airin ila thaur. Kota Al-Madinah adalah tanah haram dari air sampai thaur dan jadi masuk dengan air adalah sebuah bukit yang ada di sebelah selatan kota Al-Madinah yang jaraknya kurang lebih dari tempat kita ini adalah 7 km dekat dari mikot penduduk Madinah yaitu Bir Ali ini adalah bukit air yang ada di sebelah selatan kota Al-Madinah ila Thaur Thaur adalah nama bukit Yang berada di belakang Gunung Ohod Yang jaraknya dari tempat kita ini Kurang lebih 8 km Di sebelah utara Di belakang Gunung Ohod Di sana ada sebuah bukit Yang dinamakan dengan Bukit Thaur Beliau wasallam mengatakan Al-Madinatu haramun ma baina Airin ila Thawr. Kota Al-Madinah ini adalah tanah haram dari air, dari bukit air sampai bukit Thawr. Menunjukkan kepada kita tentang batas tanah haram ini yaitu tanah haram kota Madinah, batas selatan dan juga batas utara. Ini adalah batas-batas tanah haram kota Madinah dan di zaman kita ini Dengan berlalunya waktu Dan berkembangnya kota Madinah Ada sebagian kota Madinah Yang berada di luar tanah haram Ada sebagian kota Madinah Yang berada di luar tanah haram Jadi penduduk Madinah ada di antara mereka Yang tinggal di dalam tanah haram Dan ada di antara mereka yang tinggal di luar tanah haram Ini adalah keutamaan Yang pertama Kemudian keutamaan yang kedua bahwasanya Rasulullah SAW Pernah berdoa kepada Allah SWT Supaya Allah SWT memberkahi Kota Al-Madinah ini Beliau SAW mengatakan di dalam sebuah hadis yang sahih Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Rahimahullah Allahumma barik lana fi samarina wa barik lana fi madinatina ya Allah berkailah untuk kami di dalam buah-buahan kami dan berkailah untuk kami di dalam kota Madinah kami ini dan jadi masuk dengan al-barakah adalah ziyadatul khair wa thabatuhu yaitu tambahan kebaikan dan juga langgengnya kebaikan tersebut. Beliau SAW meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi kota ini. Maksudnya adalah semoga Allah Subhanahu Wa Taala menambah kebaikan bagi kota Al-Madinah ini dan juga melanggengkan kebaikan tersebut. Ini yang dimaksud dengan al-barakah yang ada di dalam hadis ini dan bukan yang dimaksud adalah bolehnya seseorang mengambil segala sesuatu yang ada di kota Madinah seperti tanah atau batu atau yang lain dan dengan keyakinan bahwasanya itu adalah sesuatu yang berbarokah maka yang dimaksud dengan hadis ini bukan demikian tapi yang dimaksud adalah tambahnya kebaikan bagi kota ini dan juga langgengnya kebaikan tersebut bagi kota Al-Madinah ini. Dan ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan kota Al-Madinah dengan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga di antara keutamaan kota Madinah bahwasanya Rasulullah sallallahu mendorong umatnya untuk tinggal di kota Madinah ini dan bersabar. Beliau SAW mengatakan, "Man istata'a minkum ayyamuta bil Madinah falyamut biha fa inni ashfa'u liman yamutu biha." Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk meninggal di kota Madinah maka adalah dia meninggal di kota Madinah karena sesungguhnya aku akan memberikan syafaat bagi orang yang meninggal di kota Madinah hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullah di dalam sunan beliau yang menunjukkan kepada kita tentang salah satu keutamaan kota Madinah yaitu bahwasanya Rasulullah SAW mendorong dan menganjurkan umatnya untuk tinggal di kota Madinah ini. Tinggal di kota Madinah bersabar dengan kesusahan dan kesulitan yang ada di dalamnya dan meninggal di kota Madinah ini. Maka pahalanya Rasulullah SAW akan memberikan syafaat kepadanya pada hari kiamat Ini adalah tiga di antara banyak keutamaan kota Madinah Dan kita masuk pada poin selanjutnya Tentang adab-adab berziarah di kota Al-Madinah ini Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT Di sana ada lima tempat Yang diziarahi Apabila kita datang ke kota Al-Madinah ada lima tempat yang diziarahi dan dikunjungi ketika kita datang ke kota Al-Madinah. Lima tempat tersebut terdiri dari dua masjid dan tiga kuburan. Terdiri dari dua masjid dan tiga kuburan. Dan insya Allah pada sore hari sore hari ini kita insya Allah akan mempelajari satu persatu dari kelima tempat ini. Yang pertama adalah Masjid Nabawi. Al-Masjid Nabawi dinamakan Al-Masjidun Nabawi adalah dinisbahkan kepada Nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Masjidun Nabawi dinamakan demikian karena dinisbahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallam yang telah membangun Masjid Nabawi ini ketika beliau datang ke kota Madinah pada tahun 1 Hijriah. Pertama kali yang beliau lakukan adalah membangun masjid beliau yaitu Masjid Nabawi. Beliau dan juga para sahabat membangun masjid ini kurang lebih selama 12 hari menurut sebuah riwayat baru setelah itu beliau SAW membangun dua rumah beliau yang berada di sebelah timur Masjid Nabawi yaitu rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiallahu anha dan juga rumah Saudah bintu Zam'ah dua orang istri beliau karena ketika beliau datang pertama kali ke kota Madinah pada tahun 1 Hijriah beliau memiliki dua istri adapun istri yang pertama yaitu Khadijah radhiyallahu anha maka sudah meninggal tiga tahun sebelum hijrahnya beliau sallallahu alaihi wasallam ke kota Al-Madinah ketika Masjid Nabawi pertama kali dibangun berukuran kurang lebih 30 dikali 35 meter 30 dikali 35 meter Selama kurang lebih 7 tahun Ukurannya demikian Sampai ketika Rasulullah SAW Dan juga para sahabat membuka kota Khaybar Yang ada di sebelah utara kota Madinah Dan kota tersebut adalah dihuni oleh orang-orang Yahudi dan beliau dan juga para sahabat mendapatkan banyak harta setelah perang Khaybar maka beliau SAW memperluas Masjid Nabawi sehingga berukuran kurang lebih 50 dikali 50 meter dan Masjid Nabawi ini adalah tujuan utama kita datang ke kota Madinah Tujuan utama kedatangan kita berziarah ke kota Al-Madinah ini adalah untuk berkunjung ke Masjid Nabawi ini Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW Di dalam hadis yang sahih Yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid tidak boleh berpayah-payah bepergian menuju ke sebuah tempat untuk melakukan salat atau melakukan ibadah kecuali ketiga masjid. Al-Masjidil Haram yang pertama adalah Masjidil Haram wa Hadza dan juga masjidku ini yaitu Masjid Nabawi. Kemudian yang ketiga wal Masjidil Aqsa yaitu Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Ini menunjukkan kepada kita sunnahnya seorang muslim maupun muslimah untuk berkunjung ketiga masjid ini untuk melakukan sholat di dalamnya dan hukumnya adalah sunnah bukan termasuk kewajiban seandainya orang yang berhaji dia tidak ber, tidak berkunjung ke Masjid Nabawi atau tidak ke Madinah maka itu tidak mengurangi pahala hajinya karena hukum berkunjung ke Masjid Nabawi adalah sunnah suatu yang dianjurkan dan keutamaannya disebutkan di dalam sebuah hadis salatun fi masjid hadza khairun min alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjidil haram Salat sekali di masjidku ini lebih baik daripada seribu kali salat di masjid yang lain kecuali di Masjidil Haram. Salat sekali di masjidku ini yaitu di Masjid Nabawi seribu kali lebih baik daripada salat di masjid yang lain kecuali di Masjidil Haram. Karena Masjidil Haram ini pahalanya 100 ribu kali Dibandingkan Sholat di masjid yang lain Adapun Masjidil Aqsa Yang ada di Palestina Maka sholat di sana Sekali 250 kali lebih baik Daripada sholat di masjid yang lain Sebagaimana dalam sebuah hadis Yang diriwayatkan oleh Bayhaqi Rahimahullah dan hadis ini sahih bahwasanya beliau SAW mengatakan salat di masjidku ini lebih baik daripada empat kali salat di Masjidil Aqsa. Salat di masjidku ini lebih baik daripada empat kali salat di Masjidil Aqsa. Apabila salat di Masjid Nabawi seribu kali lipat, maka salat di Masjidil Aqsa seperempatnya yaitu 250 kali lipat. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Baihaqi rahimahullah. Dan ini adalah keutamaan dan juga anugerah yang agung dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua di mana dengan amal yang sedikit Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amalan tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang dan ingin memberikan kepada kita pahala dan ingin kebaikan dari kita semua. Dan tentunya sebagai orang yang berakal kita berusaha untuk memanfaatkan kesempatan yang baik ini. Karena nanti pada hari kiamat hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan ada timbangan amal akan ditimbang amal kebaikan seseorang dan akan ditimbang amal kejelekannya. Barang siapa yang amal kebaikannya lebih berat daripada amal kejelekannya, maka dialah orang yang beruntung. Dan barang siapa yang amalan kejelekannya lebih berat daripada amal kebaikannya, maka dialah orang yang celaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man thaqulat mawazinuh huwa fi 'ishatir radiyah." Maka barang siapa yang berat amalan kebaikannya, timbangan kebaikannya, maka dia akan berada di dalam kehidupan yang meridhakan, yaitu di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya apa? Timbangan kebaikannya lebih berat daripada timbangan kejelekannya wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya dia memiliki kebaikan akan tetapi ringan dan kejelekan dan dosa yang dia miliki lebih berat daripada kebaikan tersebut fa ummuhu hawiyah maka tempat kembalinya adalah al hawiyah wa ma adraka ma tahukah kamu apa yang dimaksud dengan hawiyah narun hamiyah dia adalah neraka yang menyala-nyala yang sangat panas balasan bagi orang yang timbangan kejelekannya lebih berat daripada timbangan kebaikannya dan di sini Allah Subhanahu telah memudahkan kita untuk datang ke masjid ini yaitu Masjid Nabawi untuk menambah amal kebaikan kita sekali sholat di Masjid Nabawi itu lebih baik daripada seribu kali sholat di masjid yang lain. Oleh karena itu, hendaklah kita bisa manfaatkan kesempatan emas ini untuk memperbanyak amal kebaikan kita supaya kita termasuk orang-orang yang beruntung di hari kiamat. Dan jadi masuk dengan solat yang akan dilipat gandakan oleh Allah swt menjadi seribu kali solat. Ini mencakup solat fardu dan juga solat sunnah. Mencakup solat fardu dan juga solat sunnah. Karena beliau wasallam mengatakan solatun fi masjidihada Solat sekali di masjidku ini Beliau tidak mengatakan Solatul fard, solat fardu Atau as nafilah Atau solatun nafilah Tidak mengatakan solat fardu Maupun solat sunnah Tetapi beliau mengatakan solatun Fi masjidi Solat sekali di masjidku ini Menunjukkan bahasanya Yang dimaksud dengan solat yang dilipat gandakan di sini adalah mencakup sholat fardu maupun sholat sunnah. Orang yang mengerjakan sholat asar di Masjid Nabawi maka akan Allah berikan pahala seribu kali sholat asar di masjid yang lain. Demikian pula orang yang melakukan sholat duha misalnya di Masjid Nabawi sekali maka akan Allah lipat gandakan menjadi seribu kali sholat duha yang dilakukan di masjid yang lain. Kemudian yang kedua atau yang selanjutnya bahwasanya keutamaan seribu kali lipat ini mencakup Masjid Nabawi yang asli yang dibangun di zaman Rasulullah SAW atau dibangun oleh beliau SAW maupun Masjid Nabawi yang merupakan perluasan. Masjid Nabawi telah diperluas sampai sekarang ini Sembilan kali perluasan Dan yang terakhir kali Adalah tahun 1994 Atau sekitar 20 tahun yang lalu Di zaman Raja Fahad Rahimahullah Dan pahala seribu kali lipat Ini mencakup Masjid yang asli Yang dibangun oleh Rasulullah SAW dan juga masjid yang merupakan perluasan. Dalilnya adalah bahwasanya dua khalifah yaitu khalifah yang kedua Umar bin Khattab radhiallahu anhu dan juga khalifah yang ketiga Utsman bin Affan radhiallahu anhu beliau berdua telah memperluas Masjid Nabawi di zaman beliau ketiga arah yaitu arah kiblat sebelah selatan Masjid Nabawi arah barat dengan arah utara Ini adalah perluasan Di zaman dua khalifah Yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Dan juga khalifah Uthman Ibn Affan radhiyallahu anhu Para ulama mengatakan Seandainya Perluasan ini tidak mengambil hukum yang asli Niscaya Dua orang khalifah tersebut tidak akan memperluas Masjid Nabawi ke arah selatan Itu ke arah kiblat. Kenapa demikian? Karena di arah selatan atau arah kiblat Ke arah depan Di situ ada imam Yang merupakan pemimpin sholat Demikian pula Di situ ada Sof yang pertama Yang merupakan sebaik-baik Sof bagi laki-laki Seandainya perluasan tidak mengambil hukum yang asli, ini saya dua orang khalifah tersebut dan juga para sahabat yang hidup di zaman mereka tidak akan memperluas Masjid Nabawi ke arah selatan. Ini adalah di antara dalil yang digunakan oleh para ulama yang mereka mengatakan bahwasanya perluasan Masjid Nabawi ini mengambil hukum aslinya. Kemudian yang selanjutnya tentang hukum solat di halaman Masjid Nabawi. Para ulama berbeda pendapat tentang masalah apakah halaman masjid ini mengambil hukum masjid atau tidak. Ada di antara mereka yang mengatakan mengambil hukum masjid, ada di antara mereka yang mengatakan tidak mengambil hukum masjid dan ada di antara ulama yang memberikan perincian apabila halaman tersebut bersambung kemudian ada pagarnya maka halaman tersebut termasuk hukum masjid apabila halaman bersambung langsung dengan masjid kemudian diberi pagar maka halaman tersebut mengambil hukum masjid dan ini yang dikuatkan oleh sebagian guru kita di sini mereka mengatakan bahasanya halaman Masjid Nabawi ini mengambil hukum masjid yang asli sehingga apabila seseorang sholat di halaman Masjid Nabawi maka diharapkan dia mendapatkan seribu kali sholat di masjid yang lain adapun sholat di luar pagar seperti yang terjadi apabila sholat hari raya atau di beberapa malam di bulan Ramadan di mana sebagian sholat di luar pagar Masjid Nabawi maka tentunya dia tidak mendapatkan pahala seribu kali lipat ini karena Nabi Muhammad SAW telah mengkaitkan pahala seribu kali ini dengan masjid beliau beliau mengatakan sholatun fi masjid hadha sholat sekali di masjidku ini jadi pahala seribu kali lipat berkaitan dengan masjid beliau adapun orang yang sholat di luar masjid Seperti orang yang sholat di luar pagar Dari halaman Masjid Nabawi Maka berarti dia sholat di luar Masjid Nabawi Dia mendapatkan pahala sholat berjamaah Akan tetapi tidak, mendapat, tidak mendapatkan pahala seribu kali lipat Rasulullah SAW mengabarkan Di dalam sebuah hadis bahwasanya di dalam Masjid Nabawi ini ada sebuah daerah yang dinamakan dengan Raudhah yaitu taman di antara taman-taman surga. Beliau SAW mengatakan, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Daerah antara rumahku sampai mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Dan rumah beliau saat itu Berada di sebelah timur Masjid Nabawi Atau rumah-rumah beliau Berada di sebelah timur Masjid Nabawi Dan mimbar beliau Kurang lebih berada Di pertengahan Masjid Nabawi Dan agak condong ke barat Beliau mengatakan antara rumahku Dengan mimbarku adalah Taman di antara taman-taman surga menunjukkan kepada kita bahwasanya daerah ini adalah memiliki keistimewaan dibandingkan daerah yang lain yang ada di Masjid Nabawi ini. Dan para ulama berbeda pendapat tentang makna taman di antara taman-taman surga. Ada di antara mereka yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud adalah bahwasanya daerah ini kelak pada hari kiamat akan dipindahkan ke dalam surga. Ini adalah pendapat sebagian ulama Dan mereka tidak sedikit Mengatakan demikian Dan ada di antara mereka yang mengatakan bahwasanya dimaksud Disunahkan kita untuk melakukan Sebagian ibadah Seperti sholat sunnah misalnya Di daerah ini Yang dinamakan dengan raudah, di mana sholat tersebut atau ibadah tersebut adalah sebab di antara sebab masuknya seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dinamakan raudhatun min riyadil jannah, raudhah taman di antara taman-taman surga dan pendapat kedua ini juga dianut oleh sebagian ulama. Di antaranya adalah sebagian guru kita yang ada di sini berpendapat dengan pendapat yang kedua yaitu disunahkan seseorang untuk melakukan sholat sunnah di raudhah ini Adapun sholat fardu Maka bagi laki-laki tetap disunahkan Sholat di sof yang pertama Karena keumuman Sabda Nabi SAW Khairu sufufir rijal Awaluha Wasyarruha akhiruha Sebaik-baik sof bagi laki-laki adalah sof yang pertama Jadi untuk sholat fardu Tetap disunahkan ke depan Adapun sholat sunnah Seperti sholat duha dan juga sholat-sholat sunnah yang lain maka disunahkan dikerjakan di raudhah ini dengan syarat tidak terjadi di sana mudarat baik bagi diri seseorang yang akan sholat di sana maupun bagi orang lain apabila terjadi mudarat ketika kita mau datang ke raudhah baik mudarat kepada diri kita sendiri maupun orang lain maka yang demikian tidak diperbolehkan. Seperti orang yang datang ke sana dengan menyakiti saudaranya, mendorong saudaranya, memukul saudaranya, maka ini tidak diperbolehkan. Beliau SAW mengatakan la dharara wa dirar. Tidak boleh kita memudarati diri kita sendiri dan juga tidak boleh memudarati orang lain. Tidak boleh seseorang hanya karena sesuatu yang sunnah yang dianjurkan dan tidak diwajibkan kemudian dia melakukan sesuatu yang dilarang Sholat di raudhah bukan sesuatu yang wajib dia adalah sesuatu yang sunnah menurut sebagian ulama sedangkan menyakiti saudara kita adalah sesuatu yang diharamkan kemudian selanjutnya tersebar di kalangan para penziarah kota Madinah bahwasanya orang yang datang berziarah ke Masjid Nabawi maka dia disunahkan atau diwajibkan menurut sebagian untuk melakukan solat arba'in yaitu melakukan solat lima waktu selama 40 kali tidak ketinggalan berjamaah yang dilakukan kurang lebih 8 hari berturut-turut dan mereka berdalil dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah barang siapa yang salat di masjidku ini arba'ina salatan la tafutuhu salatun kutibat lahu bara'atu minan nar wa bari'a minal adab wa najatun minal adab wa bari'a minan nifaq Barang siapa yang sholat di masjidku ini 40 sholat Itu 40 sholat 5 waktu Tidak ketinggalan berjamaah Maka dia akan ditetapkan Bebas dari neraka Dan selamat dari azab Dan juga terbebas dari kenifakan Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dan di dalam hadis ini hadis yang dimulakan oleh Allah SWT Di dalam sanatnya Ada seorang rawi Yang bernama Nubaid Ibnu Umar Seorang rawi Yang bernama Nubaid Ibnu Umar Dan dia hanya memiliki satu hadis ini saja Dan hadis ini hanya memiliki satu jalan saja dan beliau yaitu Nubaid ibnu Umar telah dihukumi oleh para ulama sebagai seorang rawi yang majhul itu seorang rawi perawi hadis yang majhul yang tidak diketahui tentang keadaannya apakah dia itu kuat hafalannya atau lemah apakah dia orang yang terpercaya atau tidak maka Rawi yang seperti ini dinamakan dengan majhul Karena dia hanya memiliki satu hadis saja Tidak bisa diketahui kekuatan hafalannya Lain dengan seseorang rawi Yang dia memiliki puluhan ribu hadis Dengan mencocokkan atau membandingkan hadis-hadis yang dia miliki Dengan perawi-perawi lain Yang sudah terkenal hafalannya maka dia bisa diketahui dan bisa dibandingkan tentang kekuatan hafalannya. Tapi rawi yang ada di depan kita ini hanya memiliki satu hadis ini saja sehingga dia adalah termasuk seorang rawi yang majhul. Apabila sebuah sanad hadis di dalamnya ada seorang rawi yang majhul yang tidak diketahui keadaannya, apakah dia thiqah atau tidak, maka sanad hadis tersebut adalah dhaif yaitu lemah. Sehingga para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya hadis yang ada di depan kita tadi adalah hadis yang lemah. Oleh karena itu tidak boleh diamalkan. Dan ini bukan berarti kita mengajak hadirin sekalian untuk bermalas-malasan untuk sholat di Masjid Nabawi ini akan tapi kita mendorong dan juga menganjurkan tetapi dengan dalil yang sahih yang tadi kita sebutkan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiallahu anhu bahwasanya solat sekali di Masjid Nabawi ini lebih baik daripada seribu kali solat di masjid yang lain. Ini adalah hadis yang sahih dan cukup bagi kita untuk menjadi pendorong dan penyemangat untuk melakukan solat di Masjid Nabawi ini. Jadi silahkan kita melakukan solat di Masjid Nabawi ini tetapi tanpa dibatasi dengan bilangan dengan 30 atau 40 atau 50 tapi silahkan selama kita mampu di dalam beberapa hari yang singkat ini untuk sholat di Masjid Nabawi maka kita sholat di Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini itu adalah tempat yang pertama yang diziarahi kemudian yang kedua adalah Masjid Kuba Masjid Kuba dinamakan dengan Masjid Kuba dinisbahkan dengan desa yang ada di situ. Rasulullah SAW sebelum beliau sampai ke kota Madinah, beliau mampir terlebih dahulu ke desa ini, yaitu desa Kuba yang letaknya berada di sebelah selatan, kurang lebih jaraknya 5 kilo dari Masjid Nabawi. Beliau tinggal di desa tersebut yaitu desa Kuba selama kurang lebih 14 hari sebagaimana dalam sebuah riwayat dan selama waktu itu beliau dan juga para sahabat membangun Masjid Kuba ini. Kemudian setelah itu beliau SAW baru melanjutkan perjalanan menuju ke kota Madinah. Jadi Masjid Kuba lebih dahulu dibangun pondasinya daripada Masjid Nabawi. Dan masjid ini telah disebutkan keutamanya oleh Allah Swt di dalam Al-Qur'an. Allah Swt berfirman, "La masjidun ussisa 'ala taqwa min awali yaumin ahakku an taquma Sungguh masjid yang telah dibangun pondasinya dari awal di atas ketakwaan itu lebih berhak untuk engkau solat di dalamnya. Yang dimaksud dengan Masjidun Usisa ala Taqwa min awal di sini adalah Masjid Kuba. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir. Ini menunjukkan tentang keutamaan masjid ini yaitu masjid yang dibangun oleh Rasulullah SAW yang dibangun pondasinya oleh Rasulullah SAW. Dan setiap masjid yang dibangun pondasinya oleh Nabi maka masjid tersebut memiliki keutamaan atau Allah SWT berikan keutamaan di antaranya adalah masjid Kuba karena dibangun pondasinya oleh Rasulullah SAW maka Allah SWT memberikan keutamaan demikian pula Masjidil Haram Masjid Nabawi dan juga Masjidil Aqsa semua masjid-masjid tersebut dibangun pondasinya oleh Nabi dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan tentang keutamaan Salat di Masjid Kuba ini Beliau SAW bersabda Man tatahara fi baitihi Thumma ata masjid Kuba Fasalla fihi salatan Kana lahu ka ajri umrah Barang siapa yang bersuci dari rumahnya Kemudian datang ke Masjid Kuba Dan salat di dalamnya sebuah salat Maka dia akan mendapatkan pahala umrah Dan ada sini sahih Diriwatkan oleh Imam Majah Rahimahullah Di dalam sunnahnya menunjukkan tentang keutamaan solat di Masjid Kuba. Yaitu solat sekali di sana mendapatkan pahala umroh. Dan jadi masuk dengan solat di sini adalah solat fardu dan juga solat sunnah. Orang yang datang ke sana ketika solat fardu kemudian solat fardu di sana maka akan mendapatkan pahala umroh. Demikian pula orang yang solat sunnah di sana solat duha misalnya atau solat yang lain maka dia akan mendapatkan pahala umrah. Dan di dalam sebuah hadis Abdullah bin Umar mengabarkan bahwasanya Rasulullah SAW dahulu berziarah ke Masjid Kuba ini setiap pekan sekali. Beliau SAW mengatakan, beliau radhiyallahu anhu mengatakan, karena Nabi SAW yati Masjid Kuba kulla sabatin masyian wa fayusalli fihi rak'atain. Dahulu Nabi SAW mendatangi Masjid Kuba setiap sabat dan jadi masuk dengan kula sabatin yang dimaksud dengan kula sabatin di sini adalah setiap pekan dan bukan setiap hari Sabtu. Karena hari Sabtu di dalam bahasa Arab ini menggunakan al yaitu as-sabat Adapun di dalam hadis ini beliau SAW mengatakan Abdullah bin Umar mengatakan kullas sabatin artinya adalah setiap pekan masyan warakiban baik dengan berjalan kaki maupun dengan naik kendaraan fayusalli fihi rakaatain kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam salat di dalamnya dua rakaat jadi kita datang ke sana ke Masjid Kuba untuk melaksanakan sabda Nabi sallallahu dan juga mengikuti apa yang beliau kerjakan. Kemudian tempat yang ketiga adalah kuburan Rasulullah SAW dan dua orang sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar bin Khattab radhiallahu anhu. Rasulullah SAW hadirnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala meninggal di kota Madinah pada tahun 11 Hijriah setelah beliau SAW menunaikan haji wada meninggal di rumah Aisyah radhiallahu anha setelah sakit beberapa hari dan dikuburkan di kamar Aisyah tersebut dan ini adalah kekhususan para nabi dan juga rasul bahwasanya mereka apabila meninggal di sebuah tempat dikuburkan di tempat itu juga Beliau SAW mengatakan Ma qabadallahu nabiyan Illa fil maudhi illadhi Yuhibbu ayyudafana fih Tidaklah Allah SWT Mencabut nyawa seorang nabi Kecuali di tempat Yang dia cinta apabila Dikuburkan Di tempat tersebut Oleh karena itu ketika Rasulullah SAW Meninggal di rumah Aisyah Atau di kamar Aisyah maka beliau pun sallallahu alaihi wasallam dikuburkan oleh para sahabat di rumah tersebut atau di kamar tersebut. Dua tahun kemudian meninggal Abu Bakar As-Siddiq. Setelah beliau menjadi seorang khalifah sepeninggal Rasulullah SAW dan dikuburkan di belakang kuburan Rasulullah SAW, yaitu di sebelah utara kuburan Rasulullah SAW dan kepala Abu Bakar As-Siddiq sejajar dengan pundaknya Rasulullah SAW. Sepuluh tahun kemudian meninggal Umar bin Khattab radhiallahu anhu dan dikuburkan di belakang kuburan Abu Bakar As-Siddiq. Dan kepala Umar bin Khattab radhiallahu anhu sejajar dengan pundaknya Rasulullah SAW. Dan ketiga-tiganya dikuburkan di dalam kamar Aisyah radhiallahu anha. Di zaman Uthman bin Affan Ketiga kuburan tersebut masih berada di luar masjid. Dan Uthman bin Affan radhiallahu anhu menjadi khalifah selama 12 tahun. Kemudian setelahnya Ali bin Abi Thalib kuburan masih berada di luar masjid. Kemudian datang Hasan bin Ali. Kuburan masih berada di luar masjid. Kemudian datang Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu dan datang Yazid bin Muawiyah kemudian datang Abdul Malik Ibn Marwan Ibn Al-Hakam kuburan Rasulullah SAW dan dua orang sahabatnya masih berada di luar masjid sampai datang seorang khalifah seorang raja yang bernama Walid Ibn Abdul Malik beliau menjadi raja kurang lebih dari tahun 89 Hijriah sampai 99 Hijriah. Dan di masa beliau beliau memiliki proyek untuk memperluas Masjid Nabawi. Akan tapi disayangkan perluasan tersebut menyelisih perluasan-perluasan sebelumnya karena beliau rahimahullah ingin memperluas masjid ke arah timur. Artinya akan memasukkan kuburan Rasulullah SAW ke dalam masjid Demikian pula harus membongkar rumah-rumah istri-istri Nabi SAW Yang berada di sebelah timur masjid Awalnya diingkari oleh para ulama Dan mereka tidak setuju dengan perluasan ini Akan tapi karena sudah perintah dari penguasa saat itu Akhirnya perluasan tetap dilanjutkan Dan para ulama tetap mengingkari dan tidak boleh seorang muslim berdalil dengan apa yang dilakukan oleh Abdul Malik atau Walid bin Abdul Malik dengan dan mengatakan bahasanya disunahkan kita untuk membangun masjid di atas kuburan. Karena beliau SAW di akhir hayat beliau di dalam hadis-hadis yang sahih sebagainya diriwatkan oleh Bukhari dan sebagainya diriwatkan oleh Muslim bahasanya beliau melarang kita untuk membangun masjid di atas kuburan. Beliau SAW mengatakan, "Ala inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubura anbiya'ihim wa salihihim masajid." Ala fala tattakhidul qubura masajid fa inni anhaakum an dzalik. Ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kalian itu orang-orang Yahudi dan Nasrani telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka dan orang-orang soleh mereka sebagai masjid. Itu maksudnya adalah sebagai tempat ibadah. Ini adalah peringatan Rasulullah SAW bahwasanya perilaku ini atau amalan ini adalah amalan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Artinya mentahdir kita, mengingatkan kita supaya tidak mengikuti mereka. Kemudian beliau mengatakan ala fala tattakhidul qubur masajid. Ketahuilah maka janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Beliau mengatakan ala fala Janganlah kalian. Dan kalimat jangan menunjukkan larangan. Fa inni anhaakum an dzalik karena sesungguhnya aku melarang kalian dari yang demikian itu. Hadis yang sharih yang jelas dari Rasulullah SAW yang isinya tentang larangan seorang muslim untuk membangun masjid di atas kuburan. Tidak boleh seseorang berdalil dengan amalan yang dilakukan oleh seorang Walid bin Abdul Malik yang dia bukan seorang nabi, bukan seorang sahabi, akan akan tapi seorang raja yang datang setelah zaman para sahabat radhiyallahu anhum dengan istihad beliau tidak boleh kita meninggalkan ucapan Rasulullah SAW dan berdalil dengan apa yang dilakukan oleh Walid bin Abdul Malik tentang bolehnya kita membangun masjid di atas kuburan. Dan cara untuk berziarah ke makam Rasulullah SAW dan juga dua orang sahabatnya telah dicontohkan oleh salah seorang sahabat yaitu Abdullah bin Umar radhiallahu anhu. Beliau dahulu apabila datang dari safar berziarah ke makam Rasulullah SAW dan dua orang sahabatnya. Beliau datang dari depan, kemudian menghadap ke kuburan, kemudian mengucapkan, mengucapkan salam untuk Rasulullah SAW, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar. Beliau mengatakan Assalamualaikum ya Rasulullah Warahmatullahi wabarakatuh Kemudian Assalamualaikum ya Abu Bakar Warahmatullahi wabarakatuh Kemudian assalamualaikum ya Umar, ya abati warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau kita mengatakan assalamualaikum ya Umar warahmatullahi wabarakatuh, kita mengucapkan salam untuk masing-masing dari beliau, yaitu untuk Rasulullah SAW, Abu Bakar dan juga Umar. Dan kalau kita ingin berdoa dan mendoakan untuk mereka dengan kebaikan, maka kita menghadap ke kiblat dan boleh kita mengangkat tangan kita karena ada sebuah riwayat Bahasanya Abdullah bin Umar adalah anhuma setelah itu beliau menghadap kiblat dan mengangkat tangan kemudian mendoakan kebaikan bagi Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar dan juga Umar ini adalah cara yang dilakukan oleh salah seorang sahabat Nabi SAW yaitu Abdullah bin Umar menunjukkan tentang bolehnya kita berziarah ke makam Rasulullah SAW dengan cara yang disyariatkan yaitu dengan cara yang tadi sudah kita sebutkan. Di sana ada beberapa cara berziarah yang tidak diperkenankan. Di antaranya adalah datang berziarah ke makam Rasulullah SAW untuk meminta kepada beliau Wasallam, meminta hajat baik hajat dunia maupun hajat akhirat, seperti minta rezeki, minta dimudahkan urusan atau meminta syafaat kepada beliau sallallahu maka ini semua adalah termasuk berdoa kepada selain Allah padahal kita tahu bahasanya doa adalah termasuk ibadah beliau SAW mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah doa itu adalah ibadah artinya kalau ibadah tidak boleh kita serahkan doa tersebut kepada selain Allah SWT siapapun dia Entah itu seorang nabi Ataupun seorang malaikat Ataupun makhluk yang lain Apabila itu doa Maka tidak boleh kita serahkan kepada mereka Termasuk diantaranya berdoa kepada Rasulullah SAW Maka ini tidak diperbolehkan Bahkan termasuk syirik akbar Syirik besar Yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam Yang apabila dilakukan Allah SWT tidak mengampuni dosa tersebut apabila dia meninggal tanpa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini adalah termasuk cara yang tidak dibenarkan. Kita datang ke sana adalah untuk mengucapkan salam atau untuk mendoa, mendoakan kebaikan bagi beliau sallallahu dan bukan untuk meminta dan berdoa kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, dilarang kita ketika berziarah berziarah dengan meletakkan kedua tangan seperti kalau kita sholat yaitu di atas dada. Ya seperti ini di depan kuburan Rasulullah SAW kemudian mengucapkan salam. Karena hayah seperti ini atau bentuk seperti ini hanya dilakukan ketika kita sholat diperuntukkan hanya untuk Allah swt Demikian pula dilarang kita untuk terlalu sering berziarah ke makam beliau SAW Karena Rasulullah SAW sendiri melarang yang demikian Inilah hadis yang sahih Yang diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullah Beliau SAW mengatakan La taja'alu qabri aidan Janganlah kalian menjadikan kuburanku seperti aid Yaitu sesuatu tempat yang sering diziarahi Janganlah kalian menjadikan kuburanku aidan yaitu tempat yang sering diziarahi. Ini adalah larangan dari Rasulullah SAW bagi kita semua untuk terlalu sering berziarah ke makam Rasulullah SAW seperti orang yang berziarah ke sana setiap selesai sholat lima waktu atau sehari sampai tiga kali, empat kali, maka ini adalah termasuk sering yang dilarang di dalam hadis ini. Abdullah bin Umar tadi kita sebutkan, beliau hanya berziarah ke sana ketika beliau datang dari safar, datang dari bepergian setelah beliau sholat di Masjid Nabawi Maka beliau berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan kalau maksud kita adalah ingin mengucapkan salam kepada beliau Maka beliau setelah hadis ini beliau mengatakan Wasallu alaiya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum Dan dalah kalian bersalawat kepadaku Karena sesungguhnya salawat kalian akan sampai kepadaku Dimanapun kalian berada Ini adalah ucapan Rasulullah SAW sendiri Beliau melarang Kita sering-sering berjarak ke sana Akan tapi beliau memberikan jalan keluar Kalau ingin bersolawat Maka bersolawatlah kalian Dimanapun kalian berada Tersebar di kalangan kaum muslimin bahasanya apabila dia melihat orang yang mau berjarah ke kota Madinah Maka dia titip salam Untuk Rasulullah SAW Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis, Inna lillahi malaikatan sayyahin yuballighuni an ummati salam. Sungguhnya Allah SWT memiliki malaikat-malaikat yang senantiasa berjalan di permukaan bumi yang tugasnya adalah menyampaikan salam dari umatku kepadaku. Jadi para malaikat mereka lah yang akan membawa salam kita kepada Rasulullah SAW jadi kalau kita, kalau kita ingin salam kita sampai kepada Rasulullah SAW, maka alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala telah menugaskan sebagian malaikat untuk menyampaikan salam tersebut kepada Rasulullah SAW tanpa kita harus menitipkan salam kita kepada makhluk atau kepada saudara kita. Itu adalah hal yang berkaitan dengan kuburan Rasulullah SAW dan dua orang sahabatnya. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang e, Makbaratul Baqi. Tempat yang keempat adalah kuburan Baqi dan kuburan ini berada di sebelah tenggara dari Masjid Nabawi dan dia adalah kuburan yang lama dibangun atau dibuka pertama kali pada tahun 2 Hijriah ada yang mengatakan Uthman bin Mas'un Beliaulah yang dikuburkan di sana pertama kali Dan ada yang mengatakan As'ad bin Zurarah Dan telah dikuburkan di sana Kurang lebih 10 ribu orang sahabat Di antaranya adalah istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang jumlahnya ada 9 Aisyah, Hafsah Ummu Salamah, Ummu Habibah Juwairiyah, Safiyah Saudah Zainab bintu Jahash dan juga Zainab bintu Huzaimah Demikian pula empat orang putri Nabi SAW dari Khadijah yaitu Zainab, kemudian Ruqayyah dan Ummu Kulthum dan juga Fatimah. Ini adalah eh, putri beliau yang paling kecil. Keempat-empatnya dikuburkan di Baqi dan juga para sahabat yang lain seperti Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf dan juga yang lain dan sampai sekarang Bakik masih digunakan untuk Menguburkan orang Siapa saja yang meninggal di kota Madinah Apakah itu penduduk Madinah yang asli Ataupun pendatang Seperti jamaah haji maupun umrah Maka dikuburkan Di bakik tersebut Dan cara untuk berziarah ke sana Adalah kita datang Dan masuk ke dalam area bakik dan bukan hanya di depannya seperti yang dilakukan oleh sebagian kita datang dan melihat kuburannya kemudian kita mengucapkan salam dan Rasulullah SAW dahulu beliau sering berjarak ke baki dan mengucapkan salam seraya mengatakan assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah la lahiqun as'alullaha lana wa afiyah Semoga keselamatan atas kalian Wahai penduduk negeri Dari kalangan orang yang beriman dan orang yang Islam Sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian Aku meminta kepada Allah Al-afiyah untuk kami Dan juga untuk kalian Dan makna afiyah Hampir sama dengan Assalamah Yaitu keselamatan Kita datang ke sana Mengucapkan salam Dan makna salam adalah doa dengan keselamatan dan betapa butuhnya saudara kita yang ada di sana dengan doa kita dari yang masih hidup. Karena mereka sudah tidak mampu untuk mengucapkan astagfirullah, memohon ampun kepada Allah dan tidak mampu berdoa. Amalan mereka sudah terputus. Yang mereka tunggu adalah doa dari kita semua. Kita datang ke sana mengucapkan salam. Siapa tahu ada di antara doa kita yang diterima oleh Allah SWT Sehingga ada sebagian dari mereka yang sebelumnya diadab Diampuni oleh Allah SWT dan dihentikan adabnya Dan tentunya ini adalah sebuah kebaikan yang besar Dan di antara tujuan berziarah adalah untuk mengingat kematian Beliau SAW mengatakan Zurul kubur Fa innaha tudzakirukumul akhirah Hendaklah kalian berziarah kubur karena ziarah kubur mengingatkan kalian kepada kematian Diharapkan orang yang datang ke sana Dan melihat pemandangan yang demikian Dia sadar Dan kemudian dia bertobat kepada Allah SWT Dan mempersiapkan diri Dengan cara beramal soleh Diharapkan orang yang keluar Dari sebuah pemakaman, sebuah kuburan Dia keluar dengan membawa iman Yang bertambah ini adalah dua tujuan berziarah kubur Yaitu mendoakan yang pertama Kemudian yang kedua adalah untuk mengingatkan kita kepada kematian Kalau kita melakukan demikian Maka baik yang mengunjungi yang berziarah Maupun yang dikunjungi Dua-duanya mendapatkan manfaat Kita sebagai penziarah Manfaatnya Pertama kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW Kita mendapatkan pahala Dengan berziarah Kemudian yang kedua Mengingatkan kita kepada kematian Dan ini adalah kebaikan untuk diri kita Adapun orang yang sudah dikuburkan Yang meninggal Dia juga mendapatkan manfaat Karena kita mendoakan mereka Mendoakan dengan kebaikan Dengan istighfar Dengan keselamatan dan lain-lain Adapun orang yang datang ke sana Dengan tujuan untuk meminta Kepada orang-orang yang sudah meninggal meminta hajat maka dia sendiri tidak mengambil manfaat karena orang yang sudah meninggal tidak bisa memberikan manfaat untuk diri sendiri apalagi terhadap orang lain dan orang yang diziarahi dia sendiri termudarati yaitu orang yang berziarah termudarati karena dia melakukan sebuah dosa besar yaitu berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala jadi harusnya dia mendapatkan pahala Tapi karena secara yang salah Ketika berziarah Akhirnya dia justru malah mendapatkan dosa Bahkan bukan dosa biasa Akan tapi termasuk dosa besar Yang mengeluarkan seseorang dari keislaman Yaitu dosa syirik Dan orang yang diziarahi dengan cara demikian Yaitu dengan cara berdoa Dan meminta kepada mereka Mereka tidak mengambil manfaat sedikit pun Orang-orang yang dikuburkan tersebut tidak mengambil manfaat sedikit pun. Ini apabila dilakukan ziarah tersebut dengan cara yang tidak disyariatkan. Kemudian yang terakhir di antara lima tempat yang diziarahi di kota Madinah ini adalah kuburan syuhada Uhud yaitu para syuhada orang-orang yang meninggal ketika perang Uhud yang terjadi pada tahun 3 Hijriah dan telah dikuburkan di sana puluhan sahabat ada yang mengatakan lebih dari 70 orang di antaranya adalah paman Rasulullah SAW Itu Hamzah bin Abdul Muttalib Mus'ab bin Umar Handalah Abdullah bin Jahash Dan juga yang lain Kita ke sana Berdasarkan keumuman hadis Zurul Kubur Hendaklah kalian berziarah kubur Demikian pula Rasulullah SAW dahulu Pernah berziarah ke sana Dan juga para khulafah setelah beliau Di antaranya Abu Bakar Dan juga Umar bin Khattab Dan juga Uthman bin Affan Pernah berziarah Ke makam syuhada Uhud Mengucapkan salam untuk mereka Kita datang ke sana Dengan tujuan untuk mengucapkan salam Dan membaca salam seperti yang kita baca Ketika kita berziarah Kebaki dan juga kuburan lain yaitu assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah la lahiqun as'alullaha lana wa lakumul afiyah Dengan demikian kita sudah menyelesaikan adab-adab berziarah ke di kota Madinah ini itu adalah lima tempat yang diziarahi adapun tempat-tempat yang lain yang tidak kita sebutkan seperti Masjid Qiblatain atau Masjid Khandaq yang dinamakan dengan Sabu Masjid masjid yang tujuh ataupun Masjid Ghamamah atau Masjid Abu Bakar, Masjid Umar atau Masjid Bilal dan juga yang lain maka itu adalah masjid-masjid yang tidak memiliki keutamaan tidak seperti Masjid Nabawi dan juga Masjid Kuba oleh karena itu tidak boleh berziarah ke sana dengan maksud atau dengan keyakinan bahwasanya sholat di sana memiliki keutamaan. Tidak boleh datang ke masjid-masjid tersebut, sholat di dalamnya dan meyakini bahwasanya sholat di sana memiliki keutamaan atau kelebihan. Kenapa demikian? Karena tidak ada dalilnya. Masjid Qiblatain meskipun di sana ada sejarah maka tidak ada keutamaan. Tidak ada hadis yang sahih yang menyatakan bahasa sholat di masjid kiblatain ada keutamaannya. Adapun kalau datang ke sana dengan maksud untuk mengenal sejarah atau dinamakan dengan ziarah tarikhiyah, hanya ingin mengenal sejarah saja, maka yang demikian diperbolehkan. Yang dilarang adalah datang ke sana dengan maksud ta'abudiyah, yaitu ziarah yang tujuannya untuk beribadah atau meyakini bahwasanya ibadah di sana lebih afdal dibandingkan dengan tempat yang lain. Maka ini yang dilarang. Itu yang bisa kita sampaikan dan bertemu insya Allah kita bertemu kembali pada esok hari di tempat yang sama, di waktu yang sama dan materi yang akan kita sampaikan adalah tentang apa yang kita lakukan setelah haji dan kita harap bisa hadir kembali dan mengabarkan kepada yang lain dan saya berikan info bahasanya pengajian berbahasa Indonesia di Masjid Nabawi adalah adalah resmi dari pihak Masjid Nabawi dan alhamdulillah kita semua telah diberikan tiga e, waktu yaitu habis subuh, habis asar dengan habis maghrib. Habis asar di tempat ini yaitu e, saya sendiri yang ngajar. Kemudian setelah sholat subuh dan juga setelah maghrib ini di pintu 19. Pintu 19 yang ada di sebelah e, belakang itu e, ada dua ustadz yang lain Yang akan mengajar pada habis subuh Dan juga habis maghrib Kita harapkan Jamaah sekalian bisa memanfaatkan Ini dengan sebaik-baiknya Karena waktu kita di sini Hanya sebentar Dan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengabarkan Barang siapa yang datang ke masjidku ini Itu masjid Nabawi Dan tidak datang kecuali untuk mempelajari sebuah kebaikan Atau mengajarkannya maka dia seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Dan hadisnya sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Itulah yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.